بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah di pagi hari yang berberkah ini. Pagi hari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Burika li ummati fi bukuriha." Telah diberkahi untuk umatku di waktu-waktu pagi mereka. Setelah kita melaksanakan ibadah yang agung, sholat subuh secara berjamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dan diberi kesempatan kita beribadah lagi kepada Allah dengan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal tersebut menjadi sebab kebaikan untuk kita semua dan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده tidak ada suatu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah. Saling mempelajarinya antara sesama mereka. Kecuali akan turun di tengah mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka ini nikmat-nikmat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas nikmat dan kebaikan, menganugerahkan untuk kita semua istiqamah di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat jemaah sholat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Di pagi hari ini saya akan berbicara tentang sebuah perkara yang paling besar di dalam agama. Pokok dakwah para nabi dan para rasul. Dan tujuan kita dicipta dan hidup di atas muka bumi ini. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu pasti ada rasul yang diutus. Tidak mungkin ada umat tidak ada rasul yang diutus di tengah mereka. Dan kita ini umat Islam, ini umat yang ke-70 dan umat yang terakhir di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antum tufuna sab'ina ummah antum afdaluha wa akramuha ala Allah. Kalian ini umat Islam menggenapkan 70 umat dan kalian yang paling afdalnya dan paling utamanya di sisi Allah. Maka setiap umat itu Allah utus kepadanya seorang rasul untuk menegakkan hujah agar sam, jangan sampai ada yang pada hari kiamat dia menghadap kepada Allah kemudian dia berkata belum diutus kepada kami seorang rasul. Allah firman wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasula dan kami itu tidak pernah menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul. Sekarang apa dakwah setiap nabi dan rasul? Agama para nabi dan rasul itu sama. Seruan mereka sama. Inti dari agama mereka adalah sama. Allah. Mereka serukan kepada kaumnya, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang saya bacakan ayat yang ke-36 dari surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu di dalam Al-Quran dia urutan surah yang ke-16. Nama lainnya di kalangan para ulama disebut dengan nama surah An-Ni'am. Surah tentang apa? Nikmat-nikmat. Surah tentang nikmat-nikmat. Di awal surah disebutkan nikmat yang sama. Sama dengan ayat 36 ini ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun telah datang perintah Allah jangan kalian menyegerakannya maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan Allah menurunkan para malaikat dengan dipimpin oleh Jibril membawa perintah dari kami kepada para rasul yang dipilih agar supaya para rasul menyampaikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku firman Allah maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah jadi ini adalah nikmat yang paling pertama yang Allah ingatkan di dalam surah ini karena itulah keberadaan seorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang sangat besar karunia yang sangat utama iya dalam sehari dan semalam paling sedikit kita membaca 17 kali surah al-fatihah di 17 rakaat sholat lima waktu sehari dan semalam surah al-fatihah itu kata para ulama adalah ummul kitab pokok dari Al-Quran seluruh kandungan Al-Quran kembali ke surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah ada berapa ayat? Hah? Ada tujuh ayat. Kata para ulama, semua ayat ini dari tujuh ayat ini kembali ke pertengahan surah. Yaitu kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada lah kami memohon pertolongan. Iya. Jadi ini intisari dari Al-Qur'an. Karena itulah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menoleh kepada apapun selain daripada Allah, tidak berbuat kesyirikan seperti di ayat yang dibacakan tadi. Di rakaat yang kedua, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik biibadati rabbihi ahada. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ini perintah khusus kepada Nabi ya. Katakan kepada manusia, saya hanyalah manusia biasa sama dengan kalian. Iya. Rasulullah itu ada sudut beliau manusia biasa sama dengan kita. Hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Bukan tempat berdoa, bukan tempat meminta hajat. Tapi beliau adalah seorang rasul, ditinggikan menjadi perantara antara kita dengan Allah. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan yuha ilayya diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid bahwa sesembahan yang kalian ibadahi itu hanyalah sembahan yang maha satu. Ini yang paling pertama memang disebutkan karena ini pokok dari agama seluruh nabi dan rasul. Iya. Kemudian di kelanjutan anak diingatkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa yang menghadap berjumpa dengan Allah. Tahu artinya berjumpa dengan Allah? Ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Nafsiran yang pertama berjumpa dengan Allah, dia berharap menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan semuanya baik, tidak ada yang dia khawatirkan. Iya. Coba dibayangkan ya, ini kita menghadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita di dunia ini kalau kita menghadap misalnya ke kepala negara, ya kira-kira kondisinya bagaimana? Menegangkan atau tidak? Hah? Ini kejadian bukan biasa ya. Kalau kita menghadap dalam keadaan kita ini banyak dosa dan kesalahan, banyak kekeliruan yang mungkin kita akan ditanyai tentang hal tersebut. Kira-kira bagaimana? Ya. Apalagi kita akan menghadap kepada Allah yang menciptakan seluruh makhluk, jin dan manusianya, penguasa langit dan bumi, yang di tangannya segala sesuatu, yang menciptakan sorga dan neraka. Dalam keadaan kita ini tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Maka siapa ingin menghadap kepada Allah tidak ada kekhawatiran Nah, penuhi dua syarat ini. Ada dua syarat. Disebutkan di akhir ayat. Nah, ini mana yang pertama? Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Pemangkala ya yarju liqa'a rabbi" Barang siapa yang menghadap berjumpa dengan Allah, berjumpa bermana melihat Allah pada hari kiamat. Melihat Allah. Karena melihat Allah itu disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Iya. Dan melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar di dalam sorga. Karena itu syah di dalam hadith Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga. Iya. Maka Allah berfirman kepada mereka, inginkah kalian aku tambah kenikmatan? Kata penduduk sorga, wahai Rob kami, bukankah engkau telah memuliakan kami, memutihkan wajah-wajah kami, ya, memberi berbagai kenikmatan kepada kami, Apa lagi kenikmatan yang lebih daripada surga ini. Maka disingkaplah tirai. Mereka pun melihat kepada wajah Allah dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa beliau yang beliau baca di akhir sholat, <clears throat> beliau baca di akhir sholat. Ini kadang dibaca ya di akhir sholat. Ada riwayatnya oleh An-Nasai dari Ambar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Doanya agak panjang sedikit, tapi potongan dari doa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa as'aluka ladzatan nadar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirra wa la fitnatin mudilla." Ya Allah, saya bermohon kepadamu kelezatan memandang kepadamu, kepada wajahmu. Dan saya bermohon kepadamu ya Allah, kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ingat. Dan doa selalu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah dari nikmat yang paling besar di sorga adalah melihat kepada wajah Allah. Nah, sekarang siapa yang ingin mendapatkan nikmat besar ini? Ada dua syarat disebutkan di akhir ayat. Faliyamal amalan salihan. Yang pertama hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan syarat yang kedua, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan siapapun dalam peribadatan kepada Allah. Ini dua syarat. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, jangan mengharap sama sekali. Karena dosa kesyirikan itu ini adalah dosa yang terbesar. Syirik dilakukan dalam kadar yang paling kecil sekalipun, kalau dia adalah syirik akbar, itu tetap dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Andai kata ada yang menyembelih lalat untuk selain Allah, jangan dia lihat lalatnya ini hewan yang apa? Tidak ada harganya. Menyembelih seekor lalat kepada selain Allah itu dosanya lebih besar daripada dia membunuh seluruh manusia. Membunuh itu dosa besar masuknya. Tapi menyembelih kepada selain Allah ini adalah syirik akbar namanya. Namanya syirik akbar. Syirik akbar itu disebutkan di dalam Al-Qur'an Inna Allah la yaghfiru an bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa kesyirikan dan Allah ampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah telah haramkan untuknya sorga. Tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan kesyirikan ini apabila terjadi maka kita jangan lupa di alam semesta ini kita bukan makhluk sendiri. Di alam semesta ini kita memijat bumi. Bumi ini makhluk Allah. Kita diteduh oleh langit. Langit itu makhluk Allah. Di sekitar kita ada gunung-gunung. Itu juga makhluk-makhluk Allah. Ketika terjadi kesyirikan, tahu bagaimana keadaan langit, bumi, dan gunung-gunung? Allah terangkan di dalam Al-Quran. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا mereka berkata Allah Ar-Rahman Allah yang maha pengasih punya anak ini ucapan kira-kira bagaimana ini luar biasa ucapan ini ya ini ucapan kekafiran sekaligus kesyirikan. Iya. Berkumpul dua predikat sekaligus. Itu ucapannya orang Yahudi ketika mengatakan Uzair anak Allah. Ucapan orang Nasara ketika mengatakan Al-Masih anak Allah. Ucapan kaum musyrikin ketika mengatakan para malaikat anak-anak perempuan Allah. Maka Allah menegaskan laqad ji'tum syai'an idda. Kalian sungguh telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Wa tanshaqqul ardu dan hampir itu bumi terbelah karena itu. Wa takhirrul jibalu hadda dan hampir saja gunung itu runtuh. Tatkala mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak, padahal sangat tidak layak, tidak pantas dikatakan Allah memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abadan Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi al qiyamati farda. Segala yang di langit dan di bumi itu akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Allah telah menghitung mereka dengan sangat detail dan menjumlah mereka dengan sebenarnya. Dan setiap dari mereka akan datang menghadap kepada Allah sendirian mempertanggungjawabkan amalannya. Allah yang maha memiliki langit dan bumi dikatakan perlu anak. Ini sungguh ucapan yang sangat besar. Maka ini bentuk bagaimana ketika dasar pokok dari dakwah para nabi dan para rasul ini dilanggar, memurnikan ibadah kepada Allah, jatuh di dalam kesyirikan. Jangankan kita, para nabi saja, kalau jatuh di dalam kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada mereka. Bisa dilihat ya di runungnya di dua tempat dalam Al-Qur'an. Tempat yang pertama di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am itu disebut nama-nama nabi. Ya, disebut nama-nama nabi ada ada belasan hampir 20 nabi disebut di akhirnya Allah berfirman walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun andai kata para nabi ini berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalan mereka dan di surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك تكونن من الخاسرين Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Ini para nabi dan para rasul. Karena itu selain nabi dan rasul jangan pede. Kalau berbuat kesyirikan seakan-akan tidak ada masalah dengan amalannya. Seakan-akan dia di menjamin dirinya tidak turun musibah dan malapetaka. Iya. Maka ini adalah dasar pokok dakwah para nabi dan para rasul. Nah, sekarang bertauhid ini memurnikan ibadah kepada Allah itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat agung. Tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Iya. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam beliau berkata wattaba'tu millata abai. Ya. Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dalika min fadlillahi alaina wa 'ala an-nasi walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya mengikuti agama para leluhurku, ayah dan nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Apa agama mereka? Kami tidak pantas berbuat kesyirikan sama sekali. Itu agama mereka. Nabi Yusuf tegaskan, tidak berbuat kesyirikan ini itu adalah keutamaan Allah terhadap kami. Tetapi banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Subhanallah. Hidup di bawah langit Allah. Ditampung di atas bumi Allah Rezeki Allah yang memberikannya, kehidupan Allah yang menganugerahkannya. Tapi ketika ditimpa musibah, dia ada hajat dan keperluan, mintanya kepada selain Allah. Berdoanya kepada selain Allah. Ya. Ini betul-betul kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah memurnikan ibadah kepada Allah ini bukan masalah sepele. Ini pokok kebahagiaan seorang hamba. Kapan dia berada di atas dasar pokok ini, maka akan ringan segala masalah. Akan ringan segala masalah. Karena itu di sini saya akan memberikan beberapa gambaran bagaimana panji-panji tauhid itu panji-panji memurnikan ibadah kepada Allah itu tampak sekali di kehidupan-kehidupan para nabi dan para rasul ketika mereka tertimpa ujian dan cobaan. Iya. Ujian dan cobaan itu bukan cuma menimpa kita saja. Para nabi dan rasul juga ditimpa oleh ujian dan cobaan. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashadun nasi balaan al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Manusia yang paling keras, manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian siapa yang semisal dengannya, kemudian siapa yang semisal dengannya. Ada ujian dan cobaan. Dan kita hidup memang untuk diuji. Alladhi khalaqal hayata, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami yang menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur. Kemudian kami akan mengujinya. Maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Hidup ini adalah ujian dan cobaan. Iya. Tapi ada yang berhasil di belakang ujian dan ada yang justru ujian ini menghancurkannya. Ya, sudah tertimpa musibah, kena lagi musibah yang lain. Ya. Karena itu jangan sampai kita masuk di dalam golongan ini. Di antara panji-panji tauhid yang sangat berkibar sekali, kita lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam pernah diuji oleh Allah. Ya, beliau naik ke atas sebuah perahu, ditumpangi oleh manusia. Di tengah jalan perahunya ada masalah, ditempa badai. Maka harus ada dari penumpang yang diturunkan dari perahu supaya semuanya selamat. Ya. Karena perahunya kelebihan orang. Untuk selamat harus ada yang dibuang ke laut. Untuk dibuang ke laut ini maka mereka pun sepakat diundi. Ya, siapa yang keluar namanya itu yang dibuang ke laut. Subhanallah, nama Nabi Yunus yang kelihatan. Maka beliau pun dilempar ke laut ditelan oleh ikan. Iya. Saat ujian ini datang di tengah kegelapan, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Inilah pelajaran besar bagaimana kehidupan seorang nabi. Wadannuni itnada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus alaihi salam Iya. Ketika beliau menyuruh kepada Allah di tengah kegelapan-kegelapan. Ini luar biasa ya, bukan satu kegelapan, kegelapan di atas kegelapan. Iya, Di dalam kegelapan laut, di perut ikan, ikan itu bukan di mulutnya, tapi di dalam perutnya. Nabi Yunus alaihi salam. Maka beliau pun menyuruh kepada Allah. Fanada fi Apa seruannya? alla ilaha illa ant Ya Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau Tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau Subhanak maha suci engkau ya Allah ini kuntu minal zalimin Sungguhnya saya dahulu termasuk orang-orang yang berbuat zalim Ini luar biasa ya Iya yeah dari penghambaan yang agung. Pertama dia akui dulu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikir la ilaha illallah ini adalah penyelamat di segala keadaan. Iya. Penyelamat di segala keadaan. Ya, dan mungkin saya bisa terangkan ya beberapa dikir yang dimulai dengan la ilaha illallah. Tapi ini adalah kaidah umum supaya kita tidak terlalu memperluas pembahasan. Jadi disebutkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ayat pensucian. Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Mensucikan Allah dari segala aib. Mensucikan Allah dari segala kesyirikan. Subhanak, ini kuntu minal zalimin. Setelah itu diakui dirinya. Sungguhnya saya tergolong kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang melampaui batas. Kebaliman itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu Dan kebaliman itu terbagi tiga. Ada kebaliman yang paling besarnya, yang terbesarnya. Itulah syirik, kesyirikan. Kedoliman yang kedua adalah kedoliman antara hamba dengan Allah. Selain daripada dosa kesyirikan. Dia berbuat dosa-dosa apa saja. Selain dari kesyirikan itu kedoliman yang kedua. Dan kedoliman yang ketiga, kedoliman antara sesama makhluk. Dan maksud kedoliman yang disebut oleh Nabi Yunus di sini, Nabi Yunus mengakui dirinya termasuk orang zalim karena beliau diperintah mendakwai kaumnya, beliau tidak sabar. Akhirnya lari meninggalkan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala uji beliau langsung ditelan oleh perut, ditelan oleh ikan besar. Dan subhanallah Nabi Yunus ini termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Iya. Bertasbih itu jangan dibaca berdikir saja ya, dikir bagian dari tasbih. Tapi pokok yang paling besar pada tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering kita dengar ya di akhir majelis dibaca oleh mubalik Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tasbih namanya. Dan itu pemurnian ibadah hanya kepada Allah Maha Suci Allah dari kesyirikan yang mereka sifatkan. Iya. Jadi katakan dalam Al-Qur'an falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi la yaumi yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus ini bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka beliau akan berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Sampai hari dibangkitkan. Jelas ya? Nah, ini ikan salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dari ikan ini bisa dibahasakan di dalam Al-Quran, Nabi Yunus bisa tinggal di situ sampai hari kiamat. Berarti ikannya hidup sampai hari kiamat atau tidak? Ya, luar biasa ya, ini satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Wama ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali dia sendiri. Iya. Kecuali dia sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qaliru ala ayya ba'atha 'alaikum adaban min fawkikum. Au min tahti arjulikum Au yalbisakum syi'an." Dialah Allah yang Maha Mampu untuk menurunkan siksaan dari atas kepala kalian atau dari bawah kalian atau meliputi kalian dari dengan berbagai siksa dia maha mampu untuk hal itu. Maka Nabi Yunus alaihissalam termasuk orang yang banyak bertasbih dan diakui dirinya orang yang berbuat kezaliman. Nah, ini inti penghambaan di dalam kehidupan. Ketika seorang itu tertimpa dari ujian, dia hanya memohon kepada Allah. Dia semakin memperbaiki ibadahnya kepada Allah, semakin mensucikan dan membesarkan Allah. Tidak ada berjelek sangka kepada rohnya. Tidak ada ucapan yang tidak baik. Tidak ada perbuatan yang menunjukkan dia tidak riba terhadap ketentuan dan takdir Allah. Tidak ada yang seperti itu. Ini Nabi Yunus. Kita lihat. Nabi Ayub alaihi salam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, Sesungguhnya saya sudah ditimpa suatu bahaya, ditimpa suatu musibah. Tahu musibah yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam? Beliau tertimpa penyakit. Beliau tertimpa penyakit selama belasan tahun. Sampai ditinggalkan oleh seluruh keluarganya. Kecuali istrinya saja. Ya. Di sebagian buku diterangkan katanya itu Nabi Ayub alaihissalam Kadang belatung itu lompat-lompat dari dagingnya. Ya. Seluruh badannya kena penyakit, kecuali lisan dan hatinya saya. Kecuali lisan dan apa? Hatinya. Ini seorang nabi, ujiannya belasan tahun. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada keluh kesah. Beliau hanya menyebutkan keadaannya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah ditimpa oleh suatu bahaya. Ya. Dan engkau adalah yang maha merahmati. Itu permohonan. Tidak memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya dan seterusnya. Tidak. Tapi dia sebutkan, ya Allah engkau adalah yang maha merahmati. Artinya beliau mohon apa? Kesembuhan. Pastaja benarlah. Kami kabulkan doanya. Nabi Ayub. Ini para nabi. Ya. Selalu mengadukan perkaranya kepada Allah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sejumlah manusia yang kadang kalau tertimpa musibah berkeluh kesahnya kepada semua manusia yang dia jumpai. Ya. Seakan-akan dia ini tidak pernah dapat rahmat Allah. Padahal dia hidup saja, dia selamat saja, itu bagian dari apa? Bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini bentuk dari tauhid harusnya diperhatikan. Yang ketiga, dari panji-panji tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji. Hampir beliau beliau pernah dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, dibakar. Tapi beliau diselamatkan. Nabi kita Nabi Muhammad dan para sahabatnya di kota Madinah juga pernah diuji mereka pernah dikepung oleh seluruh lapisan orang-orang kafir bersatu padu antara kaum musyrikin dibantu oleh orang-orang Yahudi di perang Khandak namanya, perang Ahzab. Iya. Waktu itu apa ucapan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api? Apa ucapan Nabi Muhammad dan para sahabatnya? Sama ucapannya. Apa ucapannya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kami. Dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Nah, itu yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke mana? Ke dalam api. Dan itu pula yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Disebutkan ayatnya di surah Ali Imran. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Nabi Muhammad itu dan para sahabatnya adalah orang-orang yang manusia maksudnya kaum musyrikin, kaum munafikin itu sudah berkata kepada mereka, sesungguhnya seluruh lapisan manusia sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian wahai Nabi Muhammad dan para sahabat. Apa yang terjadi? Justru Nabi Muhammad dan para sahabatnya bertambah keimanan. Dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, Dialah Allah yang mencukupi kami dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat bergantung. Maka ini tiga potret bagaimana kehidupan para nabi dan para rasul dan bagaimana bendera-bendera tauhid itu sangat berkibar sekali ketika mereka tertimpa ujian dan cobaan. Ya, dan inilah yang penting untuk kita semua. Pada kondisi seseorang itu berada di dalam kesedihan, dia bersabar, banyak berdoa kepada Allah, dia hanya bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, hatinya bergantung kepada Allah. Sebagaimana di kondisi dia mendapatkan kelapangan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa nikmat dan karunia itu dari Allah dan tetap dia ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia ini sementara. Kita semua tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Mungkin hari ini kita akan kembali kepada Allah, mungkin besok, mungkin lusa. Siapa yang tahu? Iya. Siapa yang tahu tentang hal tersebut? Yang jelas kematian itu adalah ketetapan. Tidak ada yang bisa lari darinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Maka yang paling pokoknya bagaimana kita menghadap kepada Allah sebagai seorang muslim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-sekali kalian itu mati kecuali sebagai seorang muslim. Dan Allah perintah kepada Nabi Nabi Muhammad, wa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau Nabi Muhammad kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Seorang itu di kondisi tertimpa musibah, banyak ibadah, lahan ketaatan yang bisa dia kerjakan. Kata para ulama paling sedikitnya ada tiga lahan ketaatan yang bisa dia lakukan. Yang pertama dia bersabar. Dan ini yang paling minimnya dan ini yang kadar wajibnya. Ya, kalau ada yang tidak bersabar, dia pasti sudah jatuh dalam dosa. Karena sabar itu wajib pada saat tertimpa ujian dan cobaan. Yang kedua ada namanya ridho. Dia menerima dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ridho lebih tinggi dia di atas derajat sabar. Karena sabar itu kadang jiwa masih ada golakan tapi ditahan. Ya. Sehingga hatinya itu ditahan sehingga hatinya tidak tidak menyangka hal yang jelek, lisannya tidak berucap yang tidak baik, dan anggota badannya tidak melakukan hal yang dilarang. Makanya dia dia tahan, nah itu sabar. Kalau ridho tidak, ridho dia pasrah. Dia terima sepenuhnya. Ini lebih tinggi derajatnya ridho. Dan yang ketiga ada namanya syukur. Dia kena musibah malah dia bersyukur kepada Allah. Ini lebih tinggi jenjangnya. Karena di belakang ujian dan cobaan itu terdapat berbagai kebaikan ada pengampunan dosa untuk seorang hamba lebih tinggian derajatnya, membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya diterima dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Iya. Maka ini semuanya dari mana-mana yang indah. Dari pembahasan-pembahasan ibadah, pembahasan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita perhatikan, kita renungi dengan seksama dan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua, menjadi tuntunan dan panduan di dalam menjalani kehidupan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala makna di dalam kehidupan kita. Memberikan taufik dan rahmatnya untuk kita semua, menjauhkan kita semua dari segala dosa dan kesalahan, menghindarkan kita dari segala musibah dan petaka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi Wallahu taala alam. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita di pagi hari ini dalam suasana ketaatan, dalam suasana yang baik. Semoga kita semua selalu dipertemukan di atas kebaikan di kehidupan dunia ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik. Selesai untuk pemaparan materi katanya ada pertanyaan tadi. Yang ingin bertanya langsung tidak ada masalah. Baik, silahkan Pak. Uh, Bapak yang di belakang dulu ya. Uh, saya nggak tahu ini ada mic apa enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi utama hari ini adalah masalah tauhid nyangkut dengan syirik. Uh, dengan musibah gempa ini barangkali ada pembelajaran yang penting buat kita yang perlu dijelaskan tentang tauhid itu dan syirik dalam praktek hidup sehari-hari. Saya sangat minim pemahaman tentang agama, tapi saya ingin bertanya menyangkut masalah konsep tauhid. Gempa itu yang terjadi kalau diawali dengan kondisi gempa, itu hari itu ketika mau dilaksanakan nomun itu orang buat sesajian dan yang melaksanakan itu orang-orang yang paham tentang agama saya tidak mengerti bagaimana praktek sirik itu dan <coughs> konsep tauhid ketika orang memulai melaksanakan sesuatu dia laksanakan dengan sesajian kasih makan kasih ini diberikan ke laut itu praktek yang dilaksanakan dan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang paham agama itu yang pertama yang kedua dalam konsep sehari-hari kita umat Islam di kota Palu dan mungkin di tempat lain, kalau mau berhajat, mau bersyukuran atau apa, belum mau imam itu membaca doa atau memulai sebelum ada yang ditaruh di situ pulut, pisang, apa dan kemenyan. Dan ini dilaksanakan oleh orang-orang yang paham tentang agama. Dan saya sering menyaksikan apakah ini masuk dalam konsep sirik atau tidak. Dan ini dilakukan oleh orang-orang beragama. Contoh yang kemudian, misalnya mau masuk puasa, itu budaya yang ada, itu belum mau melaksanakan, itu dianggap harus mengadakan baca-baca seperti itu. Ada pisang di situ, ada kue, ada pulut, ada telur, dilengkapi dengan kemenyan. Dan Pak Imam ini belum memulai mau membaca doa sebelum ada itu. Apakah ini masuk dalam konsep sirik? Ini dipraktekkan, dilakukan tiap hari. Nah, saya sering melihat seperti itu. Nah, apakah ini masuk dalam konsep sirik atau pelaksanaan sirik menyangkut dengan tauhid? Dan ya. ini berlaku umum Pak tiap tahun. Nah, ini butuh pencerahan. Sehingga eh, kita beragama itu cukup jelas dan paham sebenarnya bagaimana sih praktek hidup sehari-hari sirik dan ingat ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat paham beragama. Saya seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya Masya Allah ya pertanyaannya. Saya jawab dulu Pak ya. Ya. Jadi sudah diterangkan tadi ya bahwa dakwah para nabi dan para rasul adalah menjelaskan tauhid itu apa dan mengingatkan bahaya kesyirikan. Perintah yang paling pertama dalam Al-Quran perintah bertauhid. Kalau ada kata perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah apa? Bertauhid. Ya Yuhanna so'budu Robbakum. rabbakum. Wahai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Itu ayat yang pertama, perintah pertama dalam Al-Quran. Larangan yang paling pertama dalam Al-Quran, larangan berbuat kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu sementara kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau dia adalah hal yang terbesar dari dakwah Nabi dan para Rasul, kira-kira masuk akal gak kalau hal ini tidak jelas? Hah? Ini adalah hal yang paling jelas di dalam agama mana? Masalah tauhid, masalah kesyirikan itu adalah hal yang paling jelas, paling terang, dan paling banyak dijelaskan. Iya. Bahkan Al-Quran itu dari awal dan akhirnya semuanya pembahasan tentang tauhid dan kesyirikan. Kalau disebut sorga dan neraka, sorga itu balasan untuk orang yang bertauhid, neraka balasan untuk orang yang berbuat kesyirikan. Jelas ya? Baik. Sisa definisinya itu apa? Ibadah itu apa? Definisinya. Iya. Yang disebut dengan ibadah itu apa? Yang disebut dengan kesyirikan itu apa? Nah, ini sebenarnya kita perlu bahas lebih lebih apa namanya santai kemudian perlu waktu sedikit tapi tidak apa-apa saya berikan di sini definisi ringkas untuk tauhid apa namanya untuk uh, apa yang disebut ibadah dulu ya ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda al aqwali wal amali al zahir wal batin yang namanya ibadah itu penamaan universal yang mencakup segala hal segala hal apa saja apakah itu ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu namanya ibadah. Ya kalau Allah perintah doa, berarti doa adalah apa? Ibadah. Karena suatu itu tidak mungkin diperintah kalau Allah tidak mencintainya. Kan begitu. Kalau Allah puji hal tersebut, nah itu berarti ibadah. Itu adalah ibadah. Seperti dikatakan dalam Al-Quran tentang para nabi, Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana Para nabi dan para rasul itu bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka selalu beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan mereka khusyuk dalam beribadah. Ya rasa takut, rasa harapan, khusyuk ini bagian dari apa? Ibadah karena Allah puji. Nah, syirik itu apa? Ya. Syirik itu jelas ya. Ayat yang pertama mengatakan fala tajalulillahi andadan Jangan jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padanan-padanan. Ya, permisalan-permisalan. Terus surah Al-Baqarah. Saya ayat yang lain supaya apa namanya? lebih memudahkan kita memahaminya. Ayat di surah Syuara ketika penduduk neraka masuk di dalam neraka, mereka sebutkan apa sebabnya mereka masuk di dalam neraka. Ibnu Sawikum bi Alamin. Ini di konteks perdebatan. Yang menyembah orang yang dia ibadahi atau siapa yang diibadahi ini bermusuhan. Di dalam neraka bermusuhan. Saling salah menyalahkan. Maka yang berbuat kesyirikan ini berkata, Waktu itu kami di kehidupan dunia, kami menyatarakan kalian dengan Allah. Kami menyatarakan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu syirik. Ya, dalam definisinya adalah taswiyatu Gairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Kesyirikan itu adalah menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Hal yang merupakan hak khusus bagi Allah, Allah diserta, disetarakan dengan selain Allah di situ, maka itu namanya apa? Kesyirikan. Baik, sekarang saya tanya, doa. Berdoa ini kekhususan atau bukan bagi Allah? Hah? berdoa, meminta hajat. Ini kehususan bagi siapa? Bagi Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang yang bersombong dari berdoa kepadaku, aku akan masukkan dalam neraka jahanam. Berarti ini khusus bagi Allah atau tidak? Khusus bagi Allah. Kalau ada yang berdoa kepada selain Allah itu namanya apa? Itu namanya kesyirikan. Ber, menyembeli untuk selain Allah. Menyembeli untuk selain Allah. Syirik atau bukan? Kesyirikan. Kenapa? Sebab menyembeli itu hanya untuk Allah saja. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk ini Bahasa yang paling tegasnya dan ini ucapan kebanyakan ahli tafsir adalah sembelihanku. Ya. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Tidak ada syirikat baginya. Tidak ada sekutu baginya. Jadi ya, kalau ada yang menyembelih untuk selain Allah, dia berbuat kesyirikan atau tidak? Dia berbuat kesyirikan. Jelas ya? Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Iya bernadar. Bernadar ini ibadah atau bukan? Ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala puji nadar ini, orang yang menunaikan nadarnya, yufuna Nabi nadri. Orang-orang yang beriman itu yang dipuji, mereka menunaikan nadar-nadarnya. Berarti dia ibadah. Kalau ada yang bernadar kepada selain Allah, dia bernadar ke kuburan atau bernadar ke laut atau ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ini boleh atau tidak? Ini adalah kesyirikan. Jelas ya? Baik. Jadi itu ukuran kesyirikan. Ukuran dari kesyirikan. Ya, sekarang kita masuk ke dalam secara ringkas ya, kita masuk ke dalam pembahasan memberikan sesajian. Ya. Makanan-makanan. Ya. Yang dilemparkan misalnya atau diberikan misalnya ke laut. Dia kalau dalam bentuk sembelihan, kita sudah bahas ya tentang menyembelih untuk selain Allah. Kalau dia dalam bentuk makanan, akhirnya bentuk makanan ini ketika dia melakukan hal tersebut dengan maksud apa? Dia melakukannya. Dengan menolak bala, ingin menolak bala? Kalau dengan maksud ingin menolak bala, siapa yang bisa menolak bala? Hanya Allah. Berarti memohon menolak bala kepada selain Allah, itu jelas masuk di dalam syirik akbar. Iya. Baik. Tidak mungkin ya ada orang yang membuang sesajian itu maksudnya kenapa? Ya enggak, saya cuma mau buang-buang saja. Nah, itu tidak mungkin, tidak ada maksud cuma buang-buang saja. Maka orang itu dilihat pada maksudnya. Niatnya ini maksudnya niat seseorang itu kadang membedakan kedudukannya. Kadang bisa menyebabkan dia masuk surga karena niatnya, bisa masuk neraka karena niatnya. Iya. Pernah tahu ada orang yang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena kena lalat. Bedanya tipis. Ya, bedanya tipis dalam masalah apa? Masalah niat dan mereka tidak mau menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu definisi ya. Jadi kalau kita masuk di dalam apa namanya rincian banyak rinciannya. Kemudian yang kedua yang perlu saya terangkan bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar. Syirik akbar ini yang mengeluarkan dari keislaman. Dan ada syirik asgar. Syirik asgar ini Syirik tidak mengeluarkan dari keislaman. Kalau syirik asgor itu, tadi yang saya sebutkan beberapa contoh itu contoh-contoh syirik akbar ya. Kalau syirik-syirik asgor itu, dia itu terkait dengan mempersekutukan Allah dalam lafaz. Misalnya dia bersumpah dengan selain nama Allah. Iya. Atau dia menyandarkan sesuatu sebab kepada selain Allah. Jelas ya? Sama seperti misalnya kalau ada orang yang makan makanan, ya, Ya, makanan dibaca-baca ya kalau di ini ya. Nah, ini kalau di kalimat dibaca-baca ini itu dilihat pada maksudnya apa, tujuannya untuk hal itu. Dia jadikan sebagai sebab apa? Kalau dia misalnya sebagai suatu sebab karena ini acara tertentu, kita buat makanan, kita baca-bacai, dijadikan sebagai sebab. Nah, ini namanya membuat sebab yang tidak disyariatkan. dia Itu masuknya bisa dihitung ke syirik asgar dan bisa dihitung ke dalam penyelisian saja hal yang tidak disyariatkan. Iya. Masuk ke dalam hal yang tidak disyariatkan. Baik. Jadi ini secara umumnya ya, ini sekali lagi uh, perlu untuk di apa namanya? Mungkin perlu dirinci dari pembahasan-pembahasannya. Tapi apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi yang menunjukkan adanya semangat kebaikan dan ini memang hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Ya pokoknya seorang muslim itu pada segala hal yang hak Allah di situ dikaburkan, jangan dia dekat-dekat ke dalamnya. Karena hak Allah itu yang harus dia apa? Yang paling dia jaga. Hal yang paling dia jaga. Baik, silakan Bapak tadi. Sudah banyak pertanyaan tertulis ya. Setelah ini saya jawab tertulis saya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Hah? Saya dengar mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah saya alhamdulillah yang saya hormati urusan. Uh, eh, yang pertama saya gembira Pak karena kita bisa bertemu dan berdiskusi di sini. Yeah. Terima kasih ilmunya Pak Pak Ustaz. Uh, kemudian saya melihat yang berkembang sekarang di Sulawesi Tengah, Parinti atau Palu, Ligi, Donggala dan Bali pada saat ini orang banyak mengatakan tsunami, gempa dan likuifaksi ya. Jadi saya kira ini saya juga melihat bahwa ada beberapa ilmuwan yang mengatakan dan tidak ini saya mempengaruhi masyarakat di kota Palu kemudian Sigi utamanya eh, di Donggala ini beberapa tempat itu sudah bisa dihindari karena sangat berbahaya sangat berbahaya dan sementara tadi kalau kita bahwa anda jadi waktu kita bersemua jadi orang percaya sekali itu dan orang banyak meninggalkan perlawanan, banyak yang tantangannya karena ketiga ancaman ini yang ancaman menimpa, likuiditas dan uh, tsunami. Jadi kelihatan sudah orang sudah pada besar semua sekarang dengan adanya kajian-kajian ilmuwan. semua tadi tanya Pak Ustaz, sebenarnya tadi kalau saya yakin bahwa itu Allah dan itu memang terjadi karena kelakuan kita juga, Ya saya seperti itu ya kalau Alhamdulillah karena ini memang seperti dipilih kiri Tempat-tempat yang terjadi memang betul-betul di dipilih Adapun mungkin masjid juga yang yang sampai jatuh sampai roboh itu juga memang masjid yang hampir tidak ada jemaahnya atau jemaahnya punya kelakuan yang macam-macam. Saya dengar di tempat ada ada ada masjid itu kalau kalau lama saja ceramahnya atau lama khutbahnya mereka tidak akan imam, mereka tidak akan khutbahnya hadisnya, mereka semuanya sendiri. Ini dari saya ini saya ini ya dan tidak segera imam Bapak sebab sudah juga terdengar itu jadi mana mana terjadi memang seperti itu itu oleh Allah sebenarnya kalau kita yakin seperti itu kita tidak harus percaya seperti ini saya tidak percaya juga ada ilmuwan itu saya ilmuwan tapi kalau kemudian kita percaya ini hampir semua kalau kata ini habis di tiga tiga kategori itu kata ini habis begitu juga segini habis tidak boleh kita jadi kita punya lagi kita harus mengatakan semua saya kira ini yang perlu dibahas oleh Tuhan Assalamualaikum Ya baik. <clears throat> Terima kasih atas apa namanya penyampaiannya dari Bapak. Jadi memang ketika ujian itu turun, ujian itu bermacam-macam. Ada ujian karena dosa, memang hukuman untuk orang yang diuji. Ada ujian, dia sifatnya untuk menguji keimanan orang yang diuji. Ada ujian yang memang diberikan untuk mengangkat derajat dia. Seperti para nabi dan para rasul itu diuji untuk mengangkat apa? derajatnya. Iya. Jadi ujian itu beraneka ragam bentuknya dan jenisnya. Tapi kalau kita kita jangan pede. Dapat ujian oh ini karena saya keimanan saya mau diangkat ini. Nah itu kan terlalu pede gitu kan? Ya, harusnya kita ya banyak introspeksi diri, memperbaiki diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada yang berbuat kejelekan, ya. Terus di sudut lain ada orang-orang yang dia soleh beribadah, tidak ikut dalam kejelekan itu. Tapi yang soleh ini ketika terjadi musibah dia bisa kena juga, bisa kena juga. Kenapa? Karena musibah itu ketika turun, ya Mungkin orang yang soleh kena juga karena dia tidak mengingkari. Ini kesalahan juga. Karena dia mendiamkan. Mungkin karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang soleh ini. Dengan ke, dia tengah ujian. Karena itu disebutkan di dalam sebuah hadis ada satu pasukan yang ingin menyerang Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah. Ya. Maka begitu dia berjalan ke Ka'bah, di tengah jalan ketemu orang-orang yang ingin berjalan ke Ka'bah juga. <clears throat> nah, yang berjalan ini ada yang mereka ingin ke Mekah, ada yang dipaksa ikut. Ya. Ada orang sekedar lewat, oh ini orang banyak, daripada saya jalan sendiri, saya ikut aja. Nah, akhirnya ikut dalam satu rombongan. Nah, ketika berada di satu tempat, namanya beda, maka seluruhnya dari awal hingga akhirnya semuanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Aisyah bertanya waktu itu, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dia niatnya bukan untuk menyerang Ka'bah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua akan dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing. Jadi karena musibah itu kalau turun semuanya bisa kena. Jadi jangan tanya apa dosanya anak saya masih kecil, masih bayi dan seterusnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha memiliki hikmah di dalam segala apa yang dia tetapkan. Menjadi pelajaran bagi seluruh dari makhluk. Iya. Karena itu kewajiban pokok kita di dalam hal ini pada ujian dan cobaan kita memperbaiki diri. Kemudian memperbaiki kembali memeriksa dari mana tauhid kita. Dan yang paling pokoknya kita jaga diri kita, kita periksa ini kita jatuh dalam kesyirikan atau tidak. Ini yang paling penting. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana seorang itu membuka lahan-lahan ketaatan untuk dirinya di kondisi musibah. Musibah ini kan salah satu kondisi dalam kehidupan. Kondisi kehidupan yang lain ada namanya afiat, tidak kena musibah. Kan begitu? Ya. Dan namanya hidup di atas muka bumi ini, namanya hidup, hidup itu semuanya pertanggungjawabannya sama. Mau kena musibah, mau tidak kena musibah, pertanggungjawabannya sama. Kita akan ditanyai oleh Allah pada hari kiamat, apa yang kalian ibadahi? Ya. Dan bagaimana kalian menjawab para nabi dan para rasul? Nah, ini pertanyaan pada hari kiamat ya. Mungkin banyak yang belum pernah dengar ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Sumpah yang sangat dahsyat. Allah berfirman, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Di surah Al-Hijr ayatnya, dua ayat terakhir. Di akhir-akhir surah Al-Hijr, surah ke-14. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Kami akan bertanya kepada mereka semua ya tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ditafsirkan oleh Abu Aliyah dengan dua penafsiran. Ya, kata beliau apa yang mereka lakukan? Mereka akan ditanya tentang dua hal. Yang pertama apa yang mereka ibadahi dan yang kedua bagaimana mereka menjawab para nabi dan para rasul. Itu langsung Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat. Bagaimana ibadahmu? Siapa yang kamu ibadahi? Kalau dia berbuat kesyirikan, mana sekutu-sekutu yang kamu jadikan sebagai tandingan bagiku? Langsung Allah bertanya kepadanya. Dan dia akan ditanya, bagaimana kamu menjawab para nabi dan para rasul? Nah ditanya siapa yang kamu ikuti, Ustaz siapa yang kamu dengarkan? Nah ditanya tentang itu. Ditanya bagaimana dia menjawab para nabi dan para rasul. Karena itu di hari kiamat ada manusia-manusia yang dibangkitkan penuh dengan penyesalan Ya, kita kalau lihat ada orang yang kena musibah ya, kadang kita lihat orang sedih sampai dia gigit jarinya tidak sadar. Hah? Saking sedih ya dia. Ini pada hari kiamat orang yang tidak mengikuti jalannya dan para nabi dan para rasul kesedihannya lebih dahsyat daripada itu. Allah berfirman, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi" Yaqulu ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idjani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan ketiga orang yang zalim pada hari kiamat dia menggigit kedua jarinya, kedua tangannya. Bukan jari saja yang gigit, dua tangannya masuk ke mulutnya. Saking menyesalnya dia. Dia berkata, "Betapa celakanya saya. Kenapa saya tidak mengambil jalan mengikuti para rasul?" Wah betapa celakanya saya. Andai kata saya di kehidupan dunia tidak mengikuti si fulan. ini telah menyesatkan saya dari jalan Allah. Baru dia menyesal. Karena dia tidak mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Karena itu di kehidupan dunia ini mudah sebenarnya urusan hidup itu. Ya. Seorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalannya para nabi dan para rasul akan baik seluruh kehidupan dunianya. Hubungannya dengan manusia akan bagus, hubungannya dengan Allah akan menjadi baik. Tapi yang menjadi masalah kita itu terlalu banyak memperhitungkan manusia, kita langgar hak-hak Allah, kita langgar hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi masalah. Baik, ini mungkin yang bisa dijawab ya untuk pertanyaan Bapak. Wallahu taala. Baik. Di sini ada pertanyaan Ya. Masya Allah. Surah Taubah di ayat ya, yang terakhir. Laqad ja'akum dan seterusnya mohon penjelasannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat yang kedua dari terakhir dari surat Taubah. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Maksudnya ini penyebutan nikmat Allah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia orang-orang yang hidup di masa itu. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Surat Taubah itu surah Makkiyah ya, surah uh, afwan, surah Madaniyah, surat Taubah. Surah yang turunnya setelah Nabi hijrah ke Medina. Karena di dalam surat Taubah ini diterangkan tentang sifat-sifat kaum munafikin. Maka ini penyebutan nikmat kepada para sahabat telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, dari orang Arab. Kalian kenal nasabnya, kalian kenal kejujurannya, kalian kenal asal usulnya. Rasul ini apa sifatnya? Azizun alaihi ma'anittum. Dia merasa berat kalau kalian itu menyimpang, menentang. Jadi kalau ada yang menentang, Nabi itu kasihan sekali. Beliau merasa berat. Sebab kalau dia menentang, tidak mengikuti dakwahnya Nabi, berarti dia menjadi orang yang binasa kan begitu. Maka Nabi kasihan kepada orang yang seperti itu. Harisun alaikum. Dan Nabi ini orang yang sangat semangat kalian mendapat hidayah. Karena itu dari semangatnya Nabi pernah sebuah suatu hari beliau berceramah. Ya. Selepas sholat subuh naik ke mimbar. Terus beliau berbicara. Sampai kapan beliau berbicara? Ya kalau kita ini sebentar lagi selesai ya, menjelang duha. Tapi Nabi selepas sholat subuh berbicara sampai masuk waktu duhur. Setelah itu beliau turun sholat. Beliau imami para sahabat. Setelah itu kemana? Hah? Turun minum? Tidak. Beliau naik lagi ke mimbar. Terus beliau berbicara sampai masuk waktu asar. Turun sholat lagi, mengimami para sahabat. Setelah itu naik lagi ke mimbar. Beliau berbicara sampai masuk waktu maghrib. Nah itu lihat ya bagaimana semangat Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati apa? Menasihati umatnya. Dan dari keajaibannya juga semangatnya para sahabat. Karena sahabat yang meriwayatkan hadits ini itu tidak pernah menyebut bahwa ada sahabat yang ketika Nabi berbicara itu tadi lalu lalang keluar pulang dulu ke rumahnya minum atau dia pergi makan dan seterusnya. Tidak disebutkan itu. Iya. Menunjukkan keseriusan mereka terhadap ilmu dan semangat mereka. Kemudian sifat yang terakhir wabil mukminina raufur rahim dan terhadap kaum mukminin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang sangat rauf, sangat rafah. Rafah itu artinya sangat pengasih, sangat menyayangi. Rahim artinya yang sangat merahmati. Yang sangat merahmati. Baik, Apa perbedaan musibah yang diturunkan Allah karena ingin menguji hambanya dan musibah yang diturunkan Allah karena karena mau menghukum hambanya? Kita tidak bisa membedakan ya tentang hal itu. Itu kan kembali kepada kehendak Allah. Dan kalau kita bertanya tentang itu juga, itu tidak ada gunanya bagi kita. Iya. Apa gunanya kita tahu ini mengangkat derajat atau ini ujian dan cobaan? Iya kan? Yang paling penting adalah kita bagaimana memperbaiki diri itu yang paling penting. Ya. Jadi kadang itu subhanallah ya pada keadaan-keadaan tertentu seorang <laughs> masuk dikasih bisikan oleh setan pertanyaan hal yang tidak penting baginya. Yang paling pentingnya pada saat musibah itu terjadi seorang menegakkan dari ibadah-ibadah, menegakkan dari tauhid, ya. Memperbanyak dari doa dan seterusnya dari pintu-pintu kebaikan. Katanya ada obat super generik yang ampuh dan mujarab. Tidak pernah antri menunggu sedetik pun berapa miliar pun yang membutuhkan dan tidak mengeluarkan biaya sepersen pun hanya banyak bersyukur dan berdikir upaya maksimal terhadap musibah yang dihadapi Ya benar ya di bersyukur dan ber, berdikir itu betul. Itu dua dua ibadah yang sangat agung. Dua ibadah yang sangat agung. Dan itu adalah dua sebab yang bisa menyebabkan musibah itu ditolak dari seorang hamba. Orang yang bersyukur itu kalau dia betul bersyukur, dia tidak perlu khawatir kena musibah karena Allah jamin dalam Al-Qur'an. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran aliman Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Jadi perlu syarat kalau dia bersyukur dan beriman, Allah tidak perlu menyiksa kalian. Itu disebut di surah Al-Anfal ya. Bagaimana kaum musyrikin itu menantang Allah. Ini bukan bukan dosa sembarangan. Allah yang dia tantang. Ya. Mereka berkata, "Ya Allah, kalau benar agama Nabi Muhammad ini, hujani kami hujan dari langit." Luar biasa mereka menantang Allah. Tapi kenapa kaum musyrikin tidak dibinasakan waktu itu? Ya. Allah berfirman menerangkan sebabnya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka oleh Nabi Muhammad sepanjang engkau masih berada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka oleh Nabi Muhammad sepanjang para sahabatmu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau masih ada orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang rajin beristighfar, dia selalu bertobat kepada Allah, banyak berzikir, bersyukur. Nah ini sebab-sebab yang bisa apa? Menolak musibah dan malapetaka. Tapi kalau ada itu tadi, keburukannya lebih banyak dan lebih mendominasi, nah ini yang menjadi masalah. Iya. Kalau keburukan lebih mendominasi, karena itulah amar ma'ruf nahi mungkar itu bagus ya, saling ingat mengingatkan, menunjukkan kecintaan kita kepada saudara kita. Baik. Ada pertanyaan yang berulang? jawab berulang ya. Apa hukum sholat gaib yang dilakukan setelah sebulan kejadian karena belum ditemukan mayatnya? Ya. sholat gaib itu, kalau dikatakan sholat gaib, itu dasar pensyariatannya adalah kisah wafatnya Najasyi, Rajaan Najasyi. An-Najasyi ini dia raja Habasyah masuk Islam tapi keislamannya dia sembunyikan. Jadi tidak ada yang tahu dari rakyatnya bahwa dia apa? Muslim. Ya, ketika dia meninggal maka Nabi berdiri bersama para sahabatnya bersaf melakukan sholat jenazah untuk siapa? An-Najasyi. Nah, maka dari kisah ini para ulama beraneka ragam pendapat tentang sholat gaib. Ada yang berkata bahwa ini khusus untuk Najasyi, ada yang berpendapat bahwa ini khusus untuk orang yang keadaannya seperti Najasyi. Dia sudah meninggal muslim tapi tidak ada yang mensolatinya. Jelas ya? Dan yang ketiga ada yang mengatakan bahwa ini khusus untuk orang yang kedudukannya seperti Anda najasyi Kalau dia seorang pemuka, tokoh di tengah masyarakat, ya manfaatnya sangat besar di tengah manusia. Lalu dia meninggal, maka ini boleh banyak yang mensolatinya. Seperti misalnya dia seorang raja atau dia seorang alim besar dan seterusnya. Ya. Baik, dari ini pendapat mengandung kemungkinan ya, kemungkinan semuanya. Tapi kalau misalnya ada yang di satu tempat sudah dipastikan ini pasti meninggal di situ, hanya saja jasadnya belum diketemukan. Maka ini tidak ada masalah ya. Seorang kalau di situ itu namanya sudah terkubur namanya. Ya, dia berada di depannya. Kalau ingin melakukan sholat jenazah untuk mereka itu nggak ada masalah. Jelas ya, sebab jenazah itu boleh di boleh disolati dan dia sudah di Sudah dikuburkan. Boleh disolati walaupun dia sudah terkubur. Kalau misalnya tidak diketahui di mana rimbanya, nah itu boleh dilakukan sholat jenazah. Apa sholat gaib? Karena memang posisinya sama, tidak diketahui. Muslimnya ada, dia pasti muslim, pasti meninggal, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Maka ini mirip seperti kisah Najasyi itu tadi. Ya wallahu taala alam. Baik. Bagaimana menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya jangan pemuda saja, memang orang tua tidak perlu dicintai oleh Allah. Ya. Semua dari kita ini perlu untuk dicintai oleh Allah. Perlu mendapatkan cinta Allah. Sebab kalau kita tidak mendapatkan cinta Allah, kita mau kemana? Iya. Maka menggapai cinta Allah itu itu salah satu hal yang kita cari dalam kehidupan ini. Cinta Allah itu yang paling besar ya adalah didapatkan dengan keimanan dan tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, dia banyak bersabar. Ya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang bersabar. Yang ketiga dan keempat, dia selalu bertobat dan mensucikan dirinya. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbu al Yang kelima, dia mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan cinta kepada kalian. Yang keenam, Seorang itu dicintai oleh Allah apabila dia banyak membaca Al-Quran. Tadabur terhadap kandungannya. Mempelajari dari isinya dan mengamalkannya. Itu pasti Allah mencintai. Nah yang ketujuh, dia berbuat baik kepada makhluk. Berbuat ihsan. Berbuat baik kepada makhluk. Iya. Baik. Yang kedelapan, ini mungkin yang terakhir, walaupun ada sebab-sebab yang lain, seorang itu dicintai oleh Allah. Yang kedelapan, dia selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan. Takwa itu menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Apa hukumnya mencetak foto manusia untuk keperluan pendaftaran seleksi CPNS? Dan masalah ya, foto untuk keperluan uh, apa namanya syarat untuk pekerjaan dan seterusnya itu nggak ada masalah. Itu dihitung dari hajiat kalau bahasa fikihnya. Sebagiannya ada yang membahasakan dengan bahasa darurat. Ya, keperluan yang tidak bisa dihindari namanya. Baik. Apa saja syarat orang yang dijadikan sebagai guru, sumber pengambilan ilmu? Ada empat syarat. Syarat yang pertama, guru ini lurus keyakinannya. Akidahnya lurus. Ya. Kemudian yang kedua, guru ini bagus jalan beragamanya sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, guru ini adalah seorang yang cinta kebaikan untuk si murid. Cinta kebaikan dan penasihat untuk si murid. Kemudian yang keempat, guru ini menekuni bidang ilmu yang diajarkan. Dia menguasainya. Bidang ilmu yang diajarkan. Ya, kalau terpenuhi empat syarat itu, itulah kriteria guru yang kita belajar dari. Ya. Apa hukumnya seorang muslim memelihara anjing untuk menjaga kebunnya? Itu diterangkan ya di dalam hadis tentang larangan memelihara anjing. Dan orang yang memelihara anjing itu setiap hari berkurang amalannya sebanyak satu kirot. Satu kirot itu seperti satu gunung ya. Ya, itu diperkecualikan kalau anjingnya untuk menjaga kebun diperkecualikan itu dibolehkan yang melihara anjing ini musibah di mana-mana ya bukan cuman di sini saja tapi di sebagian tempat itu masya Allah saya pernah di sebagian wilayah Sumatera sana ya ya semua daerah dikenal juga dengan agama bahkan banyak tokoh-tokoh agama lahir dari sana ya tapi masya Allah anjing berkeliaran di mana pagi-pagi itu ramai orang bawa ya lebih ramai daripada sholat subuh <laughs> ya setiap anjing ada namanya ya 505 21 apa gitu ada semua namanya dan kerja mereka cuman untuk dipakai berburu saja hasil buruannya kadang dia dapat babi cuman untuk dipakai bergaya saja jelas ya harganya kadang lebih mahal daripada motor ya baik Nah ini semuanya dari kebiasaan yang masuk dari mana? Ya karena terlalu banyak melihat dari budaya orang-orang yang apa namanya bukan dari kaum muslimin akhirnya terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di negeri-negeri kafir itu yang sangat memuliakan anjing, ya sampai anjing itu ada hotelnya, hotel khusus untuk anjing. Ya, jadi kalau pemiliknya itu misalnya apa namanya tidak perlu anjingnya atau dia mau melakukan perjalanan, ah, ada hotel di situ bisa dititip anjingnya. Ya. Baik. Apakah doa diterima dalam amalan soleh seorang muslim memelihara anjing? Tadi saya sudah terangkan ya terkait dengan masalah bisa mengurangi amalannya. Ya tentang doa dan amalan solehnya, sepanjang dia beramal dengan amalan soleh, amalan soleh itu kan syaratnya tiga. Pertama dia bertauhid, yang kedua dia ikhlas, yang ketiga sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka amalannya diterima. Amalannya diterima. Baik. Dan doa-doa itu ya bisa diterima. Hanya saja anjing itu itu menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjing ada dan ada gambar. Gambar makhluk bernyawa. Ya, karena itu tadi ada yang tanya ya masalah gambar makhluk bernyawa karena ada hadit-hadit yang seperti itu. Ya, Baik ini Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin <clears throat> yang menyelenggarakan ritual kesyirikan tiap tahun? Dan sudah dinasihati ulama tapi tidak mau dengar. Nah, ini jangan berkata seperti itu ya, tidak mau dengar. Ya dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat tidak bagus. Seorang muslim itu dia berbaik sangka kepada saudaranya apalagi terhadap pemimpinnya. Ya, dan kalau ada sesuatu yang mau dinasihati, nasihati secara langsung. Karena begitu pedoman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal yakhud biyadihi wal yansakhu sirran. Fa'in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alaihi. Siapa yang punya nasihat untuk pemimpin, orang yang punya kekuasaan, maka jangan dia sampaikan terang-terangan. Dia pegang tangan pemimpin itu, dia nasihati secara rahasia. Kalau dia diterima darinya, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia sudah tunaikan tanggung jawabnya sudah tunaikan tanggung jawabnya. Ya kalau dia cuma teriak-teriak di jalan, nah itu tidak sampai ke pemimpin. Teriaknya kepada orang yang berlalu lalang namanya. Jelas ya? Tidak masuk. Kalau ingin langsung saja datang nasihati. Kalau tidak bisa menasihati langsung, beri kepada orang yang bisa menasihatinya. Biasa ketemu dengannya. Kemudian yang ketiga harus diketahui bahwa dalam Islam ini itu tidak dikenal kalau pemimpin berbuat apapun tidak dikenal melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kebersamaan atau menyebabkan terjadinya perpecahan, apalagi terjadinya pertumpahan darah. Itu adalah hal yang dilarang. Yang ada adalah menasihati, kalau tidak mendoakan. Mendoakan. Iya, agar supaya diberi hidayah dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan yang keliru, siapapun yang berbuat keliru, kekeliruan itu tidak boleh diikuti karena ketaatan itu hanya dalam hal yang apa? hanya dalam hal yang ma'ruf saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, yang baik. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ada pertanyaan ya, pertanyaan terakhir mungkin ini. Bagaimana menanggapi pernyataan ahli tanah atau ahli bumi tentang bahaya gempa? apakah kasus seorang yang tempatnya tertiba gempa atau likuifaksi atau tsunami sama seperti kasus orang yang masuk daerah yang terkena wabah sehingga tidak boleh mengungsi. Baik, ini dua pertanyaan berbeda ya. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah adanya berita dari ahli. Itu kan pemberitaan yang datang dari ahli itu namanya perkiraan. Namanya perkiraan. Ya namanya gempa itu gempa itu ketentuan dari Allah. Iya. Banyak dari ahli-ahli memprediksi terjadi, ternyata tidak terjadi. Ada sebagian ahli sudah memeriksa ke sana sini, seperti di Jepang ya. Jepang itu dari kekufuran mereka, dari ahli-ahlinya di sana. Kadang dia sudah buat begini, sudah begini. Begitu terjadi tsunami, baru tercengang. Kok bisa terjadi seperti itu? Padahal saya sudah lakukan begini dan begini. Ini karena dia tidak tahu bahwa ada hal-hal yang itu tidak bisa disapai oleh mereka. Terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingkari bahwa terjadinya sesuatu itu ada sebabnya. Kita tidak ingkari. Jelas ya? Tapi menyandarkan kejadian murni kepada sebab bukan kepada Allah, ah, ini keliru namanya. Itu bisa masuk di dalam kekafiran. Iya. Wah ini gempa ini fenomena alam. Ya, cuman apa namanya pergerakan lempengan-lempengan bumi saja. Nah, ini kan namanya mengingkari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari pernyataan Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa musibah-musibah itu terjadi karena perbuatan dan dosa manusia. Jelas ya? Maka ini tidak boleh di tidak boleh dipertentangkan. Ya harus didudukkan semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang penyakit tahun wabah penyakit. Kata beliau, kalau engkau mau mendatangi sebuah negeri dan negeri ini terkena sebuah wabah penyakit, jangan kamu masuk ke dalamnya. Tapi kalau wabah ini menimpa sebuah negeri dan kamu berada di dalamnya, maka jangan kamu lari, Jangan kamu lari apa? Dari darinya. Iya. Jangan kamu lari darinya. Baik. Ini terkait dengan masalah misalnya di sebuah tempat terjadi gempa dan seterusnya. Apakah seorang tidak boleh lari darinya? Nah, ini lainnya ini beda dengan masalah wabah itu tadi. Iya. Wabah itu jenis dari penyakit dia mungkin mengenai orang mungkin tidak mengenai. Ya kan begitu tapi kalau dia misalnya sudah di sudah di kondisi gempa, ya terjadi di depannya, ya maka kita itu diperintah oleh ayat-ayat dan hadit-hadit yang lain untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Karena Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Dan jangan kalian melemparkan diri diri kalian dalam kebinasaan. Dan Allah berfirman, Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, sungguhnya Allah apa? Maha merahmati kalian. Ya kalau misalnya ada tempat untuk menghindar dari musibah. Terus ada kejadian di depannya musibah. Nah, sudah saya tidak boleh lari. Ya. Dari musibah. Nah, ini tidak benar ya, karena dia diperintah untuk apa? Untuk menyelamatkan diri, tidak membinasakan diri. Ada tempat untuk berlindung. Jelas ya? Maka di sini seseorang harus melihat mendudukkan segala sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Ya Allah taala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Saya kayaknya sudah terlalu panjang ini ya terhadap jemaah sekalian. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan saya berterima kasih kepada pihak takmir Masjid Raya atas kesempatan yang diberikan dan kepada seluruh kawan-kawan yang menjadi sebab tersenggahnya acara ini dan juga kepada hadirin dan hadirat semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua mengampuni segala dosa dan kesalahan kita menghindarkan kita dari segala musibah dan petaka membimbing kita di atas ketaatan dan selalu memberi cahaya di dalam kehidupan kita dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di muka bumi ini di atas kebaikan dan mengumpulkan